Sebenarnya ada tiga kitab yang saya tahu yang membahas tentang asma wa sifat secara khusus makna asma wa sifat secara khusus. Yang pertama Syekh Ubed Al-Jabiri beliau mengeluarkan dari kitab Tafsir Syekh Jadi beliau mengeluarkan dari kitab Tafsir Syekh Kemudian dia sendirikan. Jadi kayak nama Allah Al-Muhid. Itu sudah ada di tafsir Syekh Kemudian beliau keluarkan mana yang ada di dalam tafsir kemudian disendirikan itu yang utama dan ini uh, agak mutawal agak lebar ya kemudian yang kedua kitabnya Syekh Jibril Syekh Jibril punya kitab terkait dengan Fak Asma wa Sifat tebal kitabnya tebal kemudian kita punya kitab juga yang saya baca miliknya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al abad Beliau juga punya kitab ini berkaitan dengan fiqh asma wa Tiga kitab inilah nah jadi sandaran saya untuk meringkas uh, permasalahan tentang asma memahami asma wa dengan ditambahi beberapa kitab yang saya baca tak masukkan dalam pembahasan-pembahasan ini. Jadi ringkasnya buku ini yang kami tulis adalah sebuah ringkasan dari tiga kitab tadi. Dari tiga kitab tadi, kemudian saya menambahi beberapa tambahan yang memang saya lihat butuh ditambahi, yang butuh ditambahi. Sehingga jadilah kitab ini, tapi ini belum selesai. Ini baru sampai asma wa sifat wal awalu wal akhir wal zahiru sampai akhir. Adapun al baqi setelahnya insya Allah menyusul pada kesempatan-kesempatan yang yang akan datang insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Fadailu fakhi al-asma'i was sifati. Fadailu keutamaan-keutamaan fakhi bertafakuh memahami mengerti tentang maksud makna tujuan asma wa tujuan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya jadi Allah memiliki nama maksudnya apa nama ini dan Allah memiliki sifat sifat ini maksudnya apa karena terkadang satu makna dari makna kalamillah, eh, makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu butuh ditafakuhi, butuh dipahami dengan bagus maksud daripada ini apa? Qala Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi Jawabil Ghafi Man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata man barang siapa man di sini sewa syarat dan ini yufidu al umum mencakup laki-laki perempuan dan seterusnya. Man barah siapa arafallaha mengenali Allah. Mengenali Allah ba lewat jar majrur muta'alikun dengan arafah. Cara mengetahui Allah Subhanahu wa taala lewat ini nama-namanya mengetahui nama-namanya wasifatihi dan sifat-sifatnya wa af'alihi dan perbuatan-perbuatannya jawab syarat ahabbahu pasti Allah akan menyenanginya la mahalata tidaklah mustahil itu pasti la mahalata pasti la mahalata pasti pasti Allah akan mencintainya. So, idan mengetahui nama-nama Allah, memahami sifat-sifatnya, memahami perbuatan-perbuatannya, memahami nama, sifat dan perbuatannya, sababun min asbab mahabbatillahi lahu. Sebab dari sebab-sebab yang banyak Allah akan mencintai mencintainya. Nah, perhatikan. Berarti kita tidak hanya mengenal Allah. Mengenal Allah. Bah, hanya mengenal Allah. Lah, dijelaskan di sini dengan bah, bah di sini memiliki poin penting. Karena itu ba jar majrur dengan arafah, Arafallaha muta'alikun bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Jadi kita harus mengenal Allah itu dengan namanya. Allah punya nama apa? Nah, Allah mempunyai sifat. Bagaimana sifatnya? Allah punya perbuatan. Bagaimana perbuatannya? Itulah maksud daripada mengenali Allah. Falaisal maksud ma'rifatullah mujarrab kosong hanya sekedar anak tahu Allah. Tidak hanya begitu. Tidak hanya begitu. Berarti kalau begitu, nah ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifati la yumkin tidaklah mungkin bisa terkondisikan kecuali dengan bintal mempelajari mempelajarinya. Dan mempelajari kitab ini pembahasan ini termasuk bab yang menyebabkan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wal maksud. Wal fiqhu dan tafaqquh fihi di dalam bab asma wa sifat. Fihi di dalam bab asma wa sifat. Ya dahulu itu akan masuk baban awaliyah bab yang paling pertama Bi qawlihi ta'ala pada perkataan Allah Ta'ala may yuridillahu bi khairan yufahkihu fiddin barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan maka Allah akan pahamkan dia dalam agama maksudnya tafaqquh fiddin tafaqquh fiddin itu pertama kali pertama kali wa huwa min babin awal awaliyah min babin awlawiyah adalah memahami tafakuk di dalam nama dan sifatnya. Idan memahami nama dan sifat-sifatnya bagian dari mayuridillahu bi khaira. Allah kehendaki padanya kebaikan. Kalau seseorang memahami di dalam bab budin, ahkamnya, hukum-hukumnya, dan syariat-syariatnya itu bagian dari iradatillahi lahu khaira tentunya bin aula orang yang memahami tentang nama dan sifat sifatnya jelas kan jadi ini jangan salah paham karena banyak dari kita kita ini dan saya yakin dari kalangan kita saja itu jarang memahami makna kalamullah makna nama na, eh, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan memahami, bahwa apal bahwa ora ya, ya, apal saja kadang-kadang nggak -kadang apal kan kita kita ini. Apalagi memahaminya, apalagi memah memahaminya, apalagi memah memahaminya. Nah, wa huwa huwa kembali ke memahami nama dan sifatnya Allah. Wa huwa dan memahami nama dan sifatnya Allah yu'tabaru itu dianggap asasan pondasi lihat din terhadap agama ini pondasinya agama kita adalah memahami nama dan sifat-sifatnya Allah. Pondasi agama kita adalah memahami mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu asas. Asas. wahua dan dia adalah apa yang dianggap asas, apa yang dianggap pondasinya di dalam agama ini apa itu wahua rupani dan dia adalah al imanu mengimani billahi wa asma'ihi wa sifati. Perhatikan, apa hubungannya iman dengan ma'rifah? Apa hubungannya iman dengan ma'rifah? Al-iman maknahu tasdiq, pembenaran. Fala yumkinu tasdiq illa bima'rifati. Ketika Anda nggak mungkin membenarkan suatu perkara melainkan perkara yang antum Eh, benarkan tadi didahului dengan ilmu. Maka dari sini hubungan al-iman bila dengan makrifat hubungan talazum konsekuensi yang harus. Gak mungkin seseorang itu beriman dengan makna mempercayai pasti mempercayai kecuali pasti belahu ilmun sebelumnya didasari dengan ilmu. Didasari dengan ilmu. Gak mungkin itu. Kecuali orang orang-orang bento aja nggak ngerti ilmunya tapi membenarkan, nggak mungkin. Nggak mungkin karena dia pasti membenarkan kalau sebelumnya ada ilmu. Tidak wa huwa al imanu billahi wa asma'i wa sifati mengimani dengan Allah nama dan sifatnya hubungannya apa iman dengan makrifat hubungannya adalah hubungan talazum, satu keharusan. Nggak mungkin ada iman yang memiliki makna tasdik kecuali harus qoblahu ilmun. Sebelumnya itu harus ada il, ilmu. dibami Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Nah, wa kullama kana al-asasu rasikhan humila ma fawqahu bi quwwatin wa thabatin wa kullama dan setiap kali kanal asasu adalah pondasinya pondasinya itu rasikhon kokoh tentunya humilah akan nah dibebani Makaukahu apa-apa yang ada di atasnya dibebaninya dikuatin dengan kuat wasabatin dan kokoh yang namanya pondasi pasti akan dibangun di atasnya kalau pondasinya itu kokoh tentunya apa-apa yang akan dipikulnya itu juga dengan kokoh dan kuat makna dalik kalau pondasinya itu nggak kokoh, bangunan di atasnya ya tidak akan kokoh. Walaupun antum kasih semen satu pun, satu trek pun, kalau pondasinya nggak kuat, ya akan runtuh juga tembok yang ada di atasnya. Makanya kita dalam bab bangunan ini, bangunan kita ke arah bangunan dulu sekarang. Kalau fondasi awalnya itu nggak kuat, antum letakkan sebaik apapun yang ada di atasnya, itu nggak fungsi, pasti akan runtuh itu. Karena fondasinya nggak kuat. Mana dalik, kalau pengetahuan kita dengan Allah, nama dan sifatnya nggak kuat, kemudian ibadah yang kita bangun di atasnya fungsinya apa? Nggak akan fungsi, pasti akan hancur itu pasti akan hancur. Maka hukum wasara'i, hukum dan syariat-syariatnya itu setelahnya. Yang kita bina dulu, yang kita harus bangun terlebih dahulu adalah pengetahuan kita terhadap Allah, nama dan sifat-sifatnya. Itu harus terlebih dahulu. Sebelum kita mempelajari yang lain, yang lain, itu kita pelajari ini dulu. Mengenal Allah, nama dan sifatnya. Ini pokok utama, pokok utama, pokok utama. Nah, sekarang coba lihat. Kita sholat oke, okay. zakat oke, okay. puasa oke, okay. haji oke, okay. sembarang oke. Okay. Mengenal Allah apa enggak? Amburadul. Pengenalan dia terhadap Allah amburadul. Gak fungsi. Gak fungsi. Moto kita oke, okay. lahuna masya Allah juara. Mengenal Allah nama dan sifatnya amburadul, Gak fungsi, ya fungsi. Itu saja, itu nanti kita akan sebutkan itu syak nur jahil, itu urusan yang bodoh. Wong bodoh itu ya memperbak, memperindah apa namanya e, luarnya ya kan, tapi rapuh apa-apa yang ada di dalamnya. Itu wong bodoh. Wong pinter nak ngono modele kan Lihat. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam ibnul Qayyim rahimahullah, "Man arada barang siapa yang ingin uluwa bunyanihi meninggikan bangunannya man arada barang siapa yang ingin uluwa bunyanihi Nah meninggikan bangunannya Fa'alaihi maka wajib bagi dia Bitausiqi asasihi Memperkuat pondasinya Memperkuat pondasinya Nah Kemudian Wa ihkamihi Ihkam juga artinya Memperkuat Ahkamah yuhkimu memperkuat pondasinya wasiddatil i'tina'i ibi dan amat memperhatikan bihi pondasinya. Tadi kan kalau kita ingin bikin bangunan, ya mau meninggikan, mau mulai nembok bangunannya, ya sekarang yang kita lihat itu loh, lihat itu rumah yang baru itu, rumah rumahnya Zainuddin, rumahnya Ibad, dan kan perhatikan di situ ini mau ditembok atasnya. Kalau kita mau meninggikan bangunan, mau mulai nembok, maka yang harus dia perhatikan terlebih dahulu kokohkan pondasinya. Kokohkan pondasinya, kuatkan pondasinya dan perhatikan pondasinya terlebih dahulu. Apalagi mau tingkat 2, 3, 4 dan seterusnya. Fa'inna maka sesungguhnya uluwal bunyan tingginya satu bangunan fa'inna maka sesungguhnya ulu wal bunyani tingginya suatu bangunan itu ala qadri sesuai ukuran tausikil asasi kuatnya fondasi wa iskani dan kuatnya fondasi kalau mau meninggikan satu bangunan ini mau 4 meter, 3 meter, 2 meter itu harus dia harus lihat ukuran kuatnya fondasi dia. Kuatnya fondasi dia itu yang harus dia perhatikan. Gak mungkin kalau fondasinya itu hanya kuat 2 meter, ente bikin 4 meter. Atau fondasinya itu hanya kuat dengan apa dengan uh, eh, macam macam apa? Macam genteng kita kan macam-macam. Ada yang berat, ada yang ringan, ada sedang. Kuatnya hanya ringan sekali genteng itu, tapi antum ambil apa nama? Genteng yang paling berat, ya kan runtuh pondasinya. Nah, fal amal wad darajatu bunyan. Amalan-amalan kita wad darajat derajat-derajat yang diraih oleh hamba itu semuanya adalah bunyanan bangunan amalan sholat amalan saum amalan ini berbuat baik kepada orang lain itu amal dan itu adalah bangunan wa asasuha al iman pondasi amalan adalah iman pondasi amalan adalah iman tentang Allah nama dan sifat sifatnya Wa mata kanal asas wasiqa. Kapan saja kanal asas adalah fondasinya itu wasiqa kuat. Nah, humila al-bunyan maka dia akan memikul bangunan itu juga dengan kuat. Wa alaih dan bangunan itu juga akan terletak di atasnya itu juga dengan ku, kuat itu juga dengan dengan kuat kalau pondasinya kuat bangunan yang akan dipikulnya itu juga akan kuat dan sesuatu yang berada di atasnya itu juga akan ku, kuat Faida tahadda masyai'un minal bunyani sahula rukuhu, faida maka apabila tahadama telah hancur syai'un sesuatu minal buliani dari bangunan tadi sahula akan mudah rukuhu untuk diperbaiki kalau bangunannya kuat ikhwan bangunannya kuat kemudian ada eh, eh pondasinya kuat eh, pondasinya kuat ya pondasinya kuat Kemudian ternyata ada bangunan itu retak. Itu mudah untuk diperbarui, mudah untuk diperbaiki. Itu mudah karena tidak butuh apa? Membongkar lagi dari dari awal. Nggak butuh lagi membongkar dari awal. Mudah untuk diperbaiki. Kalau memang pondasinya itu kuat. Tapi kalau pondasinya sudah rapuh, pasti bongkar dari asal mungkar dari asal dan memperbaiki dari asal dan orang yang dibangun akan paham dibangunan akan paham gitu loh nah faida kanal asasu dan apabila pondasi tadi ghaira wasikin tidak kuat tentunya lam yartafi tidak akan bisa meninggi apa al bangunan walam yasbut dan tidak akan kokoh bangunan tidak akan bisa meninggi dan tidak akan bisa kok kokoh wa idza tahaddama syai'un kalau sudah nggak kokoh pondasinya wa idza tahaddama syai'un dan apabila telah rapuh telah hancur syai'un sesuatu minal asas dari pondasinya Fakoto al-bunyan Maka akan apa jatuh bangunannya ada atau hampir-hampir jatuh sudah jelas ya kan nggak usah jauh-jauh coba antum yang teman-teman yang dulu kita bangun masjid ingatkan dulu kita bangun masjid kita ini ingatkan yang teman-teman coba siapa tukangnya nggak ada tukang toh dibangun sendiri coba lihat ketika ada angin lulus miring-miring toh mau jatuh kan nah ingat dulu kan kita itu itu karena fondasinya nggak nggak kuat jadi nak kena angin terus naik udah mau jatuh itu mau jatuh itulah wujud bagaimana uh, iman kita kepada Allah ketika enggak kuat ketika ada masalah ketika ada ujian ketika ada musibah ketika ada apa sudah hancur Gak usah jauh-jauh kita, kita ada kuat Kenapa ketika ada teman dapat rezeki, yang satu nggak dapat rezeki? Kenapa dia ini? Ya kan? Itu nggak usah ada masalah. Masalah bangun apa namanya pondasinya nggak kuat. Pondasinya nggak kuat. Kenapa ketika ada masalah, oleh ketika ada masalah e, begini begitu begitu semuanya, itu semua ujian yang menimpa kepada hamba ketika pondasi itu tidak kuat, jadilah seperti itu keadaannya. Maka yang butuh diperhatikan adalah pondasi kita tentang Allah, nama dan sifatnya itu kayak apa. Dan ini kan nggak bisa kecuali kita butuh mempelajari, mempelajari, merenungi dan seterusnya. Nah, fal arif maka orang yang memiliki ilmu, orang yang pintar, fal arif maka orang yang pintar adalah himmatuhu keinginan kuatnya adalah tasyiha al asas memperbaiki pondasi wa mau dan memperkokoh pondasinya itu yang arif maka kalau kita jadi orang arif mari kita gerayangi Kita lihat diri kita ini kayak apa Pengenalan kita kepada Allah itu kayak apa Nama, sifat-sifatnya Maya ta'ala kubi, apa yang berkaitan dengannya Apa yang berkaitan dengan perbuatan Allah Coba kita harus sadar Ternyata kita itu tidak tasjid al-asas tidak memperbarui, memperbaiki fondasi. Tapi yang kita perbaiki adalah amalan. Tapi pondasinya eh, ah, Wal jahil, adapun orang yang jahil, orang yang bodoh, itu fau. keinginan dia, keinginan dia itu yarfa'u mengangkat silbina'i di dalam bangunan mi'an ghairi asasin dengan tanpa pondasi yang kuat. Yang penting bangunannya pondasi rapuh nggak rapuh nggak diperhatikan, yang penting bangunannya. Mana dalik? Yang dia perhatikan adalah amalannya. seperti sholat semwake, sepenting ini, sepenting ini, sepenting ini, sepenting ini. Adapun pondasi al-iman dia tidak perhatikan. Yang amal, sementing badar nahu, sementing badar ini, sementing, sementing, sementing. Itu keinginan dia. Itulah orang yang jahil. Nah, kalau sudah begitu keadaannya, fala yalbasu bunyaruhu ayat kuto. Tak lama kemudian akan hancur bangunannya. Fala yalbasu bunyaruhu ayat kuto tak lama kemudian akan hancur akan jatuh bangunan bangunannya gak lama kemudian akan hancur bangunan bangunannya nah ternyata itulah permisalan yang dibikin oleh Ibnu Qayyim permisalan iman kepada Allah dibikin permisalan kayak bangunan, pondasi suatu bangunan. Ternyata beliau membuat permisalan yang kedua. Apa itu lihat? Lihat ini. Fal asasu maka pondasi. Libinail a'mali untuk membangun amalan. Itu kalau kuati seperti kekuatan libadanil insan terhadap badannya manusia. Manusia itu kekuatan fisiknya berbeda-beda. Kalau fisik manusia itu kuat, tentunya Hah? Mau apa, mau apa, mau apa ya kuat. Kalau fisiknya hamba itu loyo, mau apa plek, maapa plek, maapa plek. Itu ungkap apa bahasanya itu kalau pondasinya nggak kuat. Ibaratkan kekuatan yang ada pada tubuh manusia. Karena lo lihat Faida kanatil kuwa Faida kanatil kuwatu kawiyatan Maka apabila kekuatannya itu Kekuatannya kuat Hamalat al-badana. Dia akan bisa membawa badannya. wadafa'at dan kekuatan itu bisa akan menolak kasiron minal afat banyak dari penyakit. Jadi bukan uh, eh, angka sedikit sakit. Ini sakit. Makan pedis sedikit sakit. Gotong ini sakit ini sakit. Ya karena kekuatannya nggak ada. Dikit sakit, dikit sakit, dikit sakit. Ya karena kekuatan dalam tubuhnya itu nggak ada, nggak kuat. Sehingga dipikir ini sakit, dipikir ini sakit, dipikir ini sakit, dipikir ini sakit. Penyakit itu banyak numpuk dia. Penyakit itu banyak menyerang kepada dia dan dia nggak bisa gak punya kekuatan untuk menahannya dan menolaknya sehingga ketika bakteri virus masuk sakit. Itulah ibaratkan seseorang yang beramal tanpa fondasi. Tanpa fondasi. Wa idza kanatil quwwatu dhaifatan dan apabila kekuatan dia itu kekuatan yang lemah, Dhafa hamluha lil badan. Akan melemah pula membawa dia di badannya. Wa kanatil afatu ilaihi asra'a syai'in dan virus-virus itu akan menyerang kepada dia asra'a syai' paling cepat untuk menyerangnya. Masya Allah cepat untuk menyerangnya. Dari sini ya betapa pentingnya kita memperhatikan pondasi. Betapa pentingnya kita memperhatikan pondasi. Dan pondasi ini adalah al-iman kepada Allah, nama dan sifat-sifatnya. Memahami namanya Allah dan konsekuensinya apa dan memahami perbuatan Allah dan takdir yang Allah telah tentukan kepada kepada kita. Itu amat penting sekali, amat penting sekali. Nah, dan ini anak ingatkan aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib, kewajiban yang paling wajib yang harus kita pahami dan harus kita pelajari pelajari. Dan ini sekedar nukilan sedikit kalau kami kumpulkan nukilan Ibnu Qayyim dalam bab ini, masya Allah banyak sekali, banyak sekali. Dan ini menunjukkan apa? Nah, e, pentingnya, nah pentingnya kita memperhatikan tentang masalah nah e, asas pondasi ini yaitu iman kepada Allah, nama dan perbuatan-perbuatan dan sifat-sifatnya. Terus insya Allah sampai sini dulu. Subhanakallahumma Hamdi, syadallah ila ila anta, astagfiruka wa atubu ilaik.